ayyakum Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun uh, waktu yang sebentar, ini ba'da maghrib, menjelang isya, <clears throat> kita manfaatkan walaupun sebentar. Uh, eh, Dars kita, ini mengenai sorof, ya, berhubung taklim Ustadzuna Muhammad bin Umar Asawid Hafidhullah libur yang sedianya pada Isya kita majukan ya. Kita alhamdulillah pada pelajaran sholat ini sudah sampai bab uh, sudah sampai bab uh, fasal bagian la ya huruf la nahiyah dan nafiyah na, la yang bermakna nahiyah untuk melarang dan nafiyah untuk meniadakan itu sudah selesai sampai tamrin juga uh, alhamdulillah sudah selesai uh, kita insyaallah pada uh, malam hari ini akan membahas ini insyaallah nunut tauhid tentang fasal yang baru yaitu nunut tauhid. Artinya adalah nun untuk menegaskan. Di sini kalau eh, al-muallif berkata penulis uh, nunut tauhid itu ada dua macam ya nunut tauhid. Yang pertama adalah saqilatun. Jadi nun untuk apa namanya mentaukidkan ya. Nunnya itu bentuknya seperti ini nunnya, nun taukid. Dan, ini nanti ada di akhir kata kerja ya. Ada eh, apa namanya eh, di akhir kata kerja. Nanti bentuknya ada yang tasdid, ya, ada yang nun eh, taukid yang juga sukun, ada yang bertasdid, ada yang bersukun. Nah, yang pertama sakilatun nun yang sakilah yakni yang berat sakilatun yang berat atau yang eh, apa namanya sakilah ya, artinya berat yang kedua khofifa yang ringan adapun yang sakilatun hiya makanat musyaddadatan nun yang taukid yang sakilah nun taukid yang berat itu adalah apa saja yang eh, berbentuk bahwasanya keadaannya itu musyaddadah bertasdid bertasdid ya bertasdid dan e, bunyinya nak gitu. Bunyinya adalah e, nak. Nun tasdid, nun yang bertas, bertasdid dan berakhir dengan nak. Kalau yang khafifah nat sakinatan. Ini nun taukidnya. Nun untuk menegaskannya itu e, keadaannya di akhirnya itu sukun. Maka berbunyi an gitu ya. Nah sebelumnya ini nanti ada ininya ada harokatnya. Apakah an atau un gitu atau in. Dan dia tidak bertasdid. Maknanya khafifah lebih ringan. E, menegaskan tetapi lebih ringan. Kalau yang sakilah, yang berat itu maknanya sungguh-sungguh gitu ya. Itu banyak sekali e, di apa terdapat dalam Al-Qur'an wala in sa'altahum ya e, e, bismillahirrahmanirrahim wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayakulunna gitu kan ya sayakulunna Allah nah sungguh-sungguh pasti mereka akan berkata Allah SWT. Seandainya kita bertanya, seandainya engkau bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dari yang hidup yang mati, terus seperti itu, orang-orang musyrik mereka pasti akan berkata Allah SWT. Fasayakulun Allah gitu ya. Nah itu sungguh atau pasti mereka akan berkata. Nah ini hmm, sakilah tapi, tapi kalau misalkan yang makanat sakinatan, adapun yang sakinah yang khafifah itu maknanya sungguh saja biasa, sungguh. Tapi kalau yang sakila itu sungguh-sungguh. E, yang sakila mislu yadhabanna. Yadhabanna dia satu orang laki-laki sungguh-sungguh akan pergi gitu. Ya, kemudian yadribanna dia satu orang laki-laki sungguh-sungguh sedang atau akan memukul itu uh, apa namanya? Uh, yang bermana nun tokit sakila Kemudian juga uh, ada di sini contohnya aktubanna ya, aktubanna. Saya sungguh-sungguh akan menulis aktubanna. A'budanna sungguh-sungguh saya akan beribadah atau menyembah. Jadi intinya eh, apa namanya bermana sungguh. Kemudian kalau yang khafifah zhaban, Dia satu laki-laki sungguh akan pergi ya. Maknanya betul maknanya juga sama-sama tauki tetapi e, lebih ringan daripada yang sakilah yang berat. Yadriban sungguh dia satu orang laki-laki akan memukul. Kemudian di sini e, aktuban atau oktuban uktuban atau u'budan itu sebenarnya adalah fil amr. Uh, uktuban, yakni tulislah, sungguh tulislah oleh kamu satu orang laki-laki. Kemudian u'budan, uh, sembahlah, sungguh sembahlah oleh kamu satu orang laki-laki. Ya, kenapa di situ kok bermakna fil amr. Ya, di sini di bawahnya disebutkan al afal muakkadah binunit taukid. Al afalul muakkadah fiil-fiil yang ditakkid, fiil-fiil yang ditegaskan dengan nunut taukid ya uh, hiyal mudhari wal amr jadi hanya masuk pada fiil mudhari dengan fiil amr saja adapun fiil madi la tadkhul wala tadkhul alal madi jadi fiil madi tidak ada ceritanya ada nun taukidnya ya tidak ada ceritanya di fiil madi ada nun taukid fiil nun taukid itu nun untuk menegaskan Nun untuk me, me, menegaskan atau meyakinkan ada pada fiil, fiil mudore dengan fiil amr saja. Itu mana secara singkat ya. Makna secara singkat bahwasanya nun dalam fil amr dalam fil madi atau fil amr itu ada yang seperti ini. Ada tasjidnya, ada yang tasjidnya, ada juga yang sukun. Nah, ini e, apa namanya perlu diketahui karena e, beriringan atau dia e, ber apa namanya datang dengan fiil mudore. Adapun di buku ini secara singkat dijelaskan e, dikenalkan dikenalkan secara singkat tidak tidak secara rinci gitu ya. E, dikenalkan secara wazan-wazannya. <clears throat> Halaman berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwa al fi'lul mudari ya tasrif sekarang kita akan masuk pada tasrifnya yakni al fi'lul mudari al muakkadu bi taukid. E, eh, di bawah ini pasal ini e, dijelaskan oleh penulis akan kita masuki yakni tasrif atau wazan Fi mudore yang ditakid dengan nun taukid, apakah yang sakilah atau yang khafifah? Pada bagian yang sebelah kanan itu yang sakilahnya. Ada kemudian yang bagian sebelah kirinya yang khafifahnya. Adapun yang sakilah itu hampir semuanya, hampir semuanya uh, berbunyi, ada ada wazannya, ada bunyinya. Tetapi yang khafifah di situ ada yang kosong. Ada yang kosong ya, garis-garis itu kosong. Artinya uh, tidak bisa, tidak bisa ditasrif tidak bisa ditasrif. Jadi ya dari sana memang begitu. Tidak memiliki tasrif untuk yang uh, khafifah, tidak semuanya. Begitu juga, begitu juga nanti di fil amr kalau yang sakilah bisa semua. Tetapi yang khafifah tidak bisa ditasrif. Ya. Walau alam ana sampai sekarang masih terus mencari sebab-sebabnya. Ana belum dapat secara jelas kenapa gitu. Kalau yang khafifah tidak lengkap gitu ya. Tapi kalau yang sakilah lengkap, baik fil mudhari maupun yang fil amr itu lengkap uh, ininya, yang sakila. Adapun yang khafifahnya sementara ini mungkin nanti uh, kita sama-sama uh, ta'awun mencari kenapa gitu ya. Sebab ini butuh butuh alasan yang jelas gitu. Kenapa sih kok untuk yang khafifah tidak semuanya bisa ditasrif gitu. Baik, sementara kita akan hafalkan dulu atau kita akan pelajari dulu secara matannya atau secara wazannya ya, secara wazannya. Kita baca bersama untuk yang nunut tokid fil mudore yang bersambung atau yang ditakid ditegaskan, ditekankan uh, dengan untaukid kit yang sakilah. Kita baca bersama ya. Yadribanna yadribanni yadribunna. Yadribanna yadribanni yadribunna. Nah, baik. Itu uh, apa namanya? Untuk yang muzakkar ghaib ya. Kemudian tadribanna tadribanni tadribnanni. Oh iya. Ha, ah, ah, bukan tad ya, yad. Apa nana salah baca. Harusnya yadribani gitu ya. Yadribani harusnya. Kemudian, mm, jadi uh, diulangi tadi tadribana, tadribani dan yadribani. Baik. Selanjutnya tadribanna, tadribani, tadribunna. Iya. Mm -mm. Jadi untuk yang tadribanna itu anta, ya, anta tadribanna, antuma tadribani, antum tadribunna gitu ya. Berikutnya tadribinna, tadribani, tadribnani. Tadribanna, tadribani, tadribnani. Adribanna, nadribanna. Eh, Ikhwanifidin Rahimani Warimakumullah Seperti biasa menterjemahkannya itu beririt berurutan ya Ya uh, Yadribanna, yadribani dan yadribunna uh, Seperti biasa Mengandung apa namanya Tetap mengandung arti pelaku ya Sebutkan pelakunya Ada pelakunya, mengandung unsur ada pelaku Kemudian jumlahnya jumlah dari pelaku tersebut, ya kemudian waktu, waktunya, berarti kalau untuk kemudian sedang atau akan ya. Kemudian e, makna secara bahasa, makna, makna secara logonya itu dengan catatan secara lugoh, secara bahasa, makna secara logonya dengan catatan ada sungguh-sungguh gitu ya, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya itu lebih berat daripada yang khafifah. Jadi kalau misalkan yang ya dribanna dia ya satu orang ya laki-laki sedang atau akan sungguh sungguh memukul gitu ya. dia seorang laki-laki sungguh eh, sungguh-sungguh akan ya atau dibalik gitu ya sungguh eh, sungguh-sungguh akan memukul jadi ada apa namanya sungguh-sungguhnya di sinilah makna sungguh-sungguhnya di sini dia satu orang laki-laki sungguh-sungguh akan atau sedang memukul waktu di sini bermana eh, sedang atau akan kalau fi'il fi'il mudore. Ya, kalau waktu berkaitan dengan fi'il uh, fi'il madi kan uh, telah gitu ya. Hmm, jadi pelakunya ini dia. Uh, jumlahnya satu orang. Kemudian sungguh-sungguh akan memukul. Kalau yadriban nih mereka pelakunya mereka. Hmm. Kemudian jumlahnya dua orang. Dua orang laki-laki terutama maksudnya ya. Mereka dua orang laki-laki. Mereka dua orang laki-laki sungguh-sungguh sedang atau akan memukul. Nah, di sini ada ciri ketika untuk yang domirnya jamak, maka sebelum nun itu e, untuk yang muzakar itu u gitu ya. ya dribunna Dom, apa namanya? domah. Untuk yang domir hum dengan domir antum itu bunyinya dommah. Yadribunna dengan tadribunna. Adapun yang domirhunna sama antunna maka eh, apa berbeda. Ini jamak mabdi yadribna yadribnani dan tadribnani. Begitu. Itu untuk yang sakila ya. Nanti insyaallah uh, diperlancar dengan tamrin. Yang khafifah sekarang ya. E, sakila ini mungkin agak agak rumit dibandingkan fiil-fiil yang biasa. Tapi biasa saja ya kalau misalkan itu pelan-pelan Ya ya yadribanna, yadribna, yadribanani, yadribunna. Yang mana? Yadribanna, yadribnani, yadribunna ya. ya Kemudian tadribanna. Hmm? Enggak yang ini, yang yang hakilah. Oh, sekarang yang khafifah sekarang. Untuk yang khafifah Nah, kita masuk yang khafifah aja dulu ya. Nanti uh, yang sakilanya di apa masuk ke dalam tamrin. Khafifah yang nun taukid oh, yang non nun taukid untuk menegaskan dengan khafifah dengan makna ringan. Kita baca bersama ya. Ya yadribun. ya yadribun. Nah, itu untuk yang muzakkar ghaib. Adapun yang muannas goib, goibah. Eh, tadriban. Hmm, cuma satu. Nah, jadi dua nggak ada. Kemudian yang untuk muzakar mukhatab, tadriban, tadribun. Lalu tadribin, adriban, nadriban. Baik. Jadi uh, secara singkat cuma segitu. Ada tiga, enam, delapan ya. Ya driban yadribun, tadriban. Tadriban, tadribun, tadribin, adriban, nadriban. Kalau yang sakilah biasa ada 14. Kalau yang sakofifa ada 8. Tidak ada 6, tidak ada 6. Tidak ada 7, ya, tidak ada 6 ya bahkan. Ini setelah nadriban harusnya nggak usah kasih garis ya. Membingungkan. Jadi setelah nadriban ya kosong gitu. tamrin Sekarang coba kita akan masuk tamrin latihan akid. Nah, akid itu maksudnya muakadkan ya. Coba ditakid Coba ditegaskan. Mayati. Ya, berikut ini. Maksudnya fiil-fiil berikut ini. Binunai. Binunai. Ya, maksudnya dengan dua nun. Binunai taukid. Asakilati wal khafifati. Dengan dua nun taukid. Yani nun taukid yang sakilah dan nun taukid yang khafifah. Nah, coba misalkan yang yadhabu, yadhabu ini kan kalau misalkan dia tidak ditaukidkan kan maknanya biasa, sedang atau akan pergi. Yadhab itu e, dia sedang atau akan pergi. Tapi ketika dimasukkan di naun taukid yang sakilah, sungguh-sungguh akan pergi kan gitu ya. Sungguh-sungguh akan pergi. Itu untuk yang bermana e, satu, tapi belum yang bermana yang lain. Bisa bermana saya akan, saya sungguh-sungguh akan pergi atau kami sungguh-sungguh akan pergi. Ya, tergantung apa namanya e, e, kata kerja yang mana yang terkandung domirnya. tadhabinna hmm. tadhabani tadhabnani hmm. adhabanna hmm. nadhabanna ahsanta bagus Oh, Fafifanya? Iya, boleh, boleh. Diborong ya, boleh. Yang Fafifanya gimana? Tadhaban, <laughs> ah. ah. tadhabun, tadhaban, tadhabi, tadhaban, hmm. tadhabun, hmm. tadhabin, tadhaban, hmm. tadhaban. Baik, bagus ya. Jadi itu. Eh, jangan terkecoh sama yang fiil yang dicontohkan ya dribun atau ya nah, karena ain fiilnya itu kasroh kan ya. Hmm. Jadi walaupun ain fiilnya fathah e, itu jangan apa namanya jangan bingung gitu ya. Kalau masalah ain fiil apakah dia fathah atau kasroh atau domah itu e, biasa saja. Hmm, biasa saja yang penting sebelum dari nun taukidnya ini ya itu dominasi adalah fathah ya seperti yazhabanna. Kemudian yazhabanna, yad yazhabanna, yazhabanni. Kemudian yazhabunna. Itu kalau yang jamak dia domah, yazhabunna. Nah, jadi bukan pakai yazhabunna ya, tetapi langsung. Jadi jadi memang e, banyak yang dihapus gitu, banyak yang dihapus. Berbeda dengan fil mudore yang biasa ya. Makanya di sini wazannya ya harus dihafal. Yazhabanna, yazhabanni, yazhabunna. Kemudian uh, tazhabanna, ya kemudian tazhabanni, yazhabnanni. Tazhabanna, tazhabna, tazhabanni, tazhabunna. Hmm. Tazhabinna. Nah, kalau yang untuk domir anti, itu kan wajahnya kan taf ini wajahnya kan taf uh, alina atau taf ilina atau taf ulina gitu ya maka yang tersisa adalah kasroh sebelum sebelum nun taukid ini ada kasroh. tazhabinna. Untuk yang kasroh ini khusus yang domir anti. Tazhabinna, tazhabani, tazhabnani. Seperti biasa pada domir antuma, huma yang untuk mu'ana sama antuma yang untuk muzakar sama muana ini sama. Tazhabani, tazhabani, tazhabani. Tiga-tiganya sama huma yang untuk mu'anas goib dengan huma antuma muzakar dengan antuma mu'anas itu sama. Uh, kemudian uh, tazhabinna tazhabani tazhabnani azhabanna nazhabanna. Adapun yang khafifah tadi sedikit yazhaban yazhabun tazhaban tazhaban tazhabun azhaban dan nazhaban. Nah, antum sekarang akhi yasma'u yasma'u ini artinya uh, mendengar Yasma'u. Hmm. Yasma'anna. Hmm. Yasma'ani. Betul. Yasma'unna. Bagus sekali. Tasma. Tasma. Anna. Hmm. Tasma'ani. Betul. Tasma'ani. Bagus. Yasma'nani. Heeh. Yasma'nani. Hmm. Eh, bukan. Uh, untuk yang domir anta sama dengan yang domir hiya tasma'an -hmm. -hmm. hmm. langsung uh, iya langsung langsung tasdid tasmaun. Tasmaun itu ya terus betul hmm? tasma'nani iya <laughs> iya agak rumit ya ah, Hah? Betul sekali. Iya. Sekarang yang khafifanya gimana? Betul. Yasmaun. aja. Ah, yasmaun. Mm -mm. Betul. Tasma'an. Tasma'an juga. Hmm. Tasma'un. Tasma'un. Tasmain. Tasmain. <laughs> Asma'an. Nasma'an. Iya. Jadi yasma'u itu seperti yang tadi dibaca barusan adalah benar sekali. Yasmaan, Itu sama dengan yadhaba. Anu wajannya, ain fi'ilnya itu fathah. Mana ain fi'ilnya di huruf apa? Di huruf mim ya. Nah, kalau yang yadhaba, yadhabu itu ain fi'ilnya di, di huruf apa? Huruf ha gitu kan? Ain fi'il jangan lupa ya, ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Itu jangan lupa tuh. Uh, apa namanya? Maksudnya fa fi'il, ain fi'il sama lam fi'il itu adalah kalau fa itu adalah uh, huruf yang di awal dari fi'il mudore tersebut. setelah huruf mudoroah. Kalau bilang yasma'u berarti fa fi'ilnya sin. Kemudian ain fi'il berarti huruf mim. Lam fi'il berarti di huruf ain kan gitu ya. Maka yasma'anna Nah, yasma'anna, yasma'ani, yasma'unna. Hmm, kemudian tasma'anna, kemudian tasma'ani, tasma yasma'nani. Nah, ya. Kemudian tasma'anna, tasma'ani, tasma'unna. Kemudian tasma'inna, tasma'ani, tasma'nani. Asma'anna, nasma'anna. Itu yang khafif, yang sakilah. Yang khafifanya yasma'an, yasma'un, tasma'an, tasma'an, tasma'un, tasma'in dan asma'an, nasma'an. Iya. Berikutnya antum ahi yakrau yakrau gimana kira-kira? Betul. Betul, yaqra'anni. yaqra'unna Masya Allah, betul. yaqra'unna Terus? Takra'anna. Mm -mm, takra'anna. Takra'anna. Eh, tak takra'anni. Takra'anni, betul. Yakri. Nani. Ya, yakra'nani. Ah, yakra'nani. Takro Anna, Takro Anna, Betul. Takro anni Takro Unna, hmm, untuk yang lebih antunya Takro Unna, hmm. Untuk yang Takro Inna, Takro Inna, Takro anni Takra. Nani. Iya, takra nani. akro <laughs> Anna, eh. akro ah, ah, Anna Nakro. Iya, nakro Anna Itu yang sakilah ya. Yang khafifanya sekarang. Ya. Yakroan saja. Nah, yakroan. Ya. Enggak, uh, ain, filnya fathah, roknya itu ro, jadi yakroun, yakroan, yakroun. Uh, ah, kemudian takroan. Uh, ah, ah. kembali lagi tak takroan lagi. Uh, takroan lagi. Takro takroun. Uh, untuk yang anti tak takroin. Hmm. Akroan, nak, nakroan. Iya. na yakroani, yakrounna, takroanna, takroani, yakronani, takroanna, takroani, takrounna, takroina, takroani, takronani, akrounna, akroanna, nakroanna. Yakroan, yakroun, takroan, takroan, takroun, takroin, akroan, nakroan. Anda mahi yafhamu. Mm -hmm. Mm -hmm. -hmm. -hmm. -hmm. Betul. -hmm. -hmm. Betul. -hmm. Betul? Mm -mm. Mm -mm. Bagus sekali. Yang khafifahnya mm -mm. Betul. ya. Betul. Nah, kita baca bersama-sama. Ini waktunya sudah masuk Isya ya. Ya untuk yang yafhamu ya. Yafhamanna, yafhamani, yafhamunna. ya tafhamanna tafhamanni tafhamna yafhamna anni yafhamanna tafhamanni eh, tafhamanna tafhamanni tafhamunna tafhaminna tafhamanni tafhamnanni Hmm. Afhamanna nafhamanna. Ya. Kemudian yafhaman yafhamun. Tafhaman. Tafhaman. tafhamun. Tafhamin. Afhaman, nafhaman. Ya. Mungkin terasa agak asing ya, tapi itulah yang namanya <laughs> bahasa Arab.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 Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.